Mengusap khuf, kedua khuf sama dengan menyelisihi dari orang-orang yang mengingkarinya dari kalangan ahlul bid'ah orang-orang Syiah yang mereka tidak mau mengusap kedua khufnya. Bahkan hal ini dimasukkan oleh para ulama termasuk dari prinsip-prinsip ahlus sunnah bahwa al-mas' alal khuffain. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, al-mas' alal khuffain sunnah. Dan mengusap kedua khuf adalah merupakan rukhsah. Rukhsah keringanan sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah hafizahullah taala annahu rukhsatun fi'lu afdal min naz'il khuffain wa ghusl rijlain bahwa mengusap kedua khuf itu afdal Waqala rahmatullahi taala alaih. Kita teruskan kembali dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja syarat di dalam mengusap kedua khuf. Waqala hafizahullah taala syurutul mashi 'ala al-khuffain wa nahwihima. Berkata Syekh Saleh hafizahullah taala syarat-syarat mengusap kedua khuf wa nahwihima dan yang semisalnya. Nah. Yang pertama, qala rahmatullahi taala alaih يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب wa nahwiha an yakuna al-insanu hala lubsihima ala taharatin min al-hadath berkata hafizahullah taala bahwa disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf wa ma yaqumu maqamahuma dan juga yang sama semisalnya seperti khuf eh, sama seperti yang semisalnya minal jawarib yang yang seperti khuf yaitu al jawarib kaos kaki wanahwiha dan juga yang lainnya ayyakun al insanu hala lubsihima ala taharati minal hadas yaitu seseorang memakainya kedua khuf ala taharatin dalam keadaan suci lima fi sahihain wa ghairihima عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ فقال دعهما fa inni adkhaltuhuma tahiratain sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu qala liman arada nasa khuffai wa huwa yatawabba Nabi alaihi salatu mengatakan kepada seseorang seorang sahabatnya yang ingin melepas kedua khufnya Nabi alaihi salatu ketika Nabi Rasulullah SAW akan berwudu yaitu al Mukhirah Ibnu Syu'bah seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW al Mukhirah ingin melepas kedua khufnya Nabi Rasulullah SAW karena Nabi akan berwudu kemudian Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada al Mukhirah Ibnu Syu'bah da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain biarkan keduanya da'huma bamir kembali kepada al khufain da'huma ini biarkan kedua khuf itu fa inni adkhaltuhuma tahiratain karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci ala tahiratain ini hadis yang menunjukkan bahwa disyaratkan di dalam memasukkan kedua khuf yaitu memasukkannya dalam keadaan suci. Disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf memasukkan kedua kedua khufnya dalam keadaan suci. Hadis Mughirah bin Syu'bah Nabi mengatakan kepada Mughirah da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain biarkanlah. Sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Wa hadis umirna hadis fisahin tadi hadis Mughir bin Syu'bah. Kemudian hadis yang berikutnya umirna an namsaha 'ala al-khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin. Para sahabat Nabi Sallallahu Wasallam mengatakan, umirna kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Nabi Sallallahu Wasallam. Anam sa'ala khufain untuk mengusap kedua khufnya. Ida nahnu adkhalnahuma ala tuhrin. Apabila kami memasukkan keduanya ala tuhrin dalam keadaan suci. Waqala hafizahullah taala. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Isnaduhu Hasan. Nah, afwan hadis ini isnad isnadnya Hasan. Umirna an namsaha 'alal ukhfafain idza nahnu adkhalhum adkhalnahuma 'ala tuhrin. Hadis sanadnya Hasan. Hadis sanadnya Hasan di dihasankan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fil irwa. Di Hasan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al irwa. Sanadnya Hasan. Wa hada wadihun للدلالة على اشتراك الطهارة inda lubsil lil khufain. Dan ini adalah merupakan dalil yang jelas tentang disyaratkannya di dalam mengusap khuf yaitu memasukkan dulu khufnya dalam keadaan suci. kalau kana halal lubzihima muhdith lam yujil mas'alaihima dan apabila memasukkannya dalam keadaan tidak dalam keadaan suci maka tidak boleh mengusap keduanya. Nah, memasukkan dalam keadaan suci contohnya seseorang berwudu dulu sebelum dengan wudu yang sempurna. Terakhir mencuci kakinya. Setelah itu baru dia masukkan kedua khufnya baru dia mengusap kedua khufnya. Nah. Kemudian ketika dia ingin berwudu kembali atau dia batal wudunya atau ingin berwudu kembali maka cukup dia diusap di atasnya. Kenapa? Karena dia tadi memasukkan kedua khufnya dalam keadaan suci. Ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yaitu seseorang memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Contohnya seseorang punya hadas kecil, belum berwudu sama sekali. Kemudian dia masukkan khufnya. Masukkan kedua khufnya. Padahal belum berwudu. Kemudian dia wudu. Ketika berwudu di akhir dia tidak dibuka eh, kakinya, khufnya. Langsung diusap. Maka keadaan seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap khufnya. Kenapa? Karena dia memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Harus bersuci dulu, berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian baru pakai kedua khufnya. Ketika batal wudunya, wudu kembali cukup diusap di atasnya. Kenapa? Karena dia memasukkannya dalam keadaan suci. Nah. Kemudian di dalam hadis Mughirah radhiyallahu taala anhu Nabi mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah. Karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci. Di sana ada contoh yang lain yang dikatakan oleh para ulama bahwa contoh seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap kedua khufnya. Contohnya seseorang berwudu kemudian ketika berwudu cuci kakinya yang kanan. Setelah cuci kakinya yang kanan pakai khufnya yang kanan. Kemudian cuci kakinya yang kiri setelah aku cuci kaki yang kiri, pakai khuf yang kiri. Dikatakan oleh para ulama bahwa contoh seperti ini tidak boleh bagi dia untuk mengusap kedua khufnya. Kenapa? Karena di hadis dalam dalam hadis Nabi alaihi wasallam Nabi mengatakan fa inni tuhuma Karena aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan kedua kaki sudah suci. Sehingga contoh yang tadi contohkan, sucinya satu-satu, kanan dulu, kemudian pakai khuf. Kemudian cuci kaki yang kiri, kemudian pakai khuf. Nah, ini contoh yang yang salah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Tetapi contoh yang betul adalah wudu yang sempurna. Cuci kaki kedua-duanya, yang kanan, kemudian yang kiri, baru setelah itu masukkan hoofnya yang kanan, kemudian masukkan hoof yang yang kiri. Dengan hadis fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sedangkan contoh yang tadi yang dia berwudu kemudian dicuci kaki yang kanan, kemudian pakai khuf, pada kaki yang kirinya masih belum dicuci. Kemudian setelah itu cuci kaki yang kiri, kemudian pakai khuf, ini cara yang salah. Ini cara yang salah sebagaimana dikatakan oleh oleh para ulama. Nah. Wa qala rahmatullahi taala alaih. Yang kedua, wa yushtaratu ay yakuna al-khuf wa nahwuhu mubahan. Fa in kana maghsuban أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجي المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة dikatakan oleh hafizahullah taala dan disyaratkan di dalam mengusap khuf bahwa khufnya adalah khuf yang mubah. Fa'inkana maghzuban au hariran apabila khufnya adalah khuf dari hasil rampasan punya orang lain diambil atau khufnya hasil dari mencuri atau khufnya terbuat dari sutra binisbah rojul untuk laki-laki maka dalam keadaan seperti ini dikatakan hafizahullah taala maka tidak mencukupi untuk mengusap kedua khufnya. Nah. Kenapa sebabnya? Di sini sebutkan li'annal muharram la tustabahu bihi rukhsah. Karena sesuatu rukhsah itu tidak patut diraih dengan cara yang haram. Seseorang ingin melakukan sesuatu yang sunnah, tetapi melakukan sesuatu yang haram. Saya ingin mengusap kufar sunnah. Ngambil punya orang, punya curi. Dia melakukan sesuatu yang haram. Mendahulukan sesuatu yang haram. Ingin melakukan sesuatu yang rukhsah. Maka hal ini dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala tidak sepatutnya. Seseorang untuk meraih dengan cara yang yang haram. Sehingga disyaratkan di dalam mengusap khuf bahwa khufnya ayyakuna mubahan. Mubah. Kamu beli sendiri di luar. Wa qala Allah ta'ala wa yushtaratu ayyakuna al-khuf wa nahwuhu satiran lirrijal. Dan disyaratkan di dalam mengusap khuf dan yang semisalnya yang semisalnya itu seperti kaos kaki satiran rijal rijal satiran rijal menutupi kakinya fala yamsau alaihi idza lam yakun dhafiyan mughattiyan lima yajibu ghusluhu maka tidak boleh seseorang mengusap khufnya. Apabila khufnya tidak menutupi sesuatu yang diwajibkan seseorang mencuci kedua kakinya. Yang dinamakan khuf dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang menutupi kedua yang menutupi kakinya dan kedua mata kakinya telapak kaki dan kedua mata kakinya. Karena seorang ketika dalam keadaan berwudu, dia wajib untuk mencuci kakinya bersamaan dengan kedua mata kakinya. Dengan ini memakai khuf adalah sesuatu yang menutupi telapak kakinya dan kedua mata kakinya. Sehingga apabila khufnya tadi di bawah mata kaki pendek dikatakan di sini fala yumsahu alaihi dikatakan Syekh Saleh hafizahullah taala maka tidak boleh seseorang untuk mengusapnya bi angkana nazilan anil ka'ab yaitu khuf yang di bawah mata kaki au kana dhafiyan lakinnahu la yastalur rijl bisifaihi aw khiffatihi taala atau khufnya tadi menutup mata kakinya akan tetapi masih kelihatan kakinya dikatakanlah Allah taala dikarenakan lisifaihi aw khiffatihi tipis atau transparan maka apabila tipis transparan maka tidak boleh untuk musab kedua khufnya. Kenapa? Karena ini tidak bisa menutupi kedua kakinya. Ada kaos kaki yang tipis sampai yang terlihat kakinya. Dikatakan ini tidak menutupi kedua kakinya. Maka tidak boleh untuk mengusapnya, tidak boleh. Dan disyaratkan di dalam mengusap kedua khuf yaitu menutupi kakinya, tidak tipis, tidak transparan dan juga bisa menutupi kedua mata kakinya di atas mata kakinya. <clears throat> Qala hafidhahullah taala kaujaro bin ghairu safiqin seperti kaos kaki yang tidak menutup dikarenakan tipis fala yumsahu ala dzalika kullih li'adami satrihi maka tidak boleh seseorang mengusap yang tadi semuanya yaitu kaos kaki yang tipis transparan tidak menutup kakinya terlihat mata kaki, mata kakinya dikatakan oleh Hafidhullah taala adami satrihi karena tidak menutupi kakinya ini syarat yang yang ketiga. Syarat yang keempat, wa yumsahu ala ma yaqumu maqamal khuffain. Seseorang boleh mengusap ala ma yaqumu maqamahum khuffain, yaitu suatu pengganti dari kedua khufnya. Fayajuzu al-masa ala jaw ala jawrabi as-safiq alladhi yastulu rijl min sufin au ghairihi. Diperbolehkan seseorang untuk mengusap kaos kaki yang menutup tentunya alladhi yastul rijl yang menutup kakinya min sufin au ghairihi yang terbuat dari kain wol ataupun kain yang lainnya. Kalau khuf terbuat dari kulit kalau kaos kaki dari dari kain. Sehingga apapun yang bisa menutupi seperti terbuat dari kulit atau terbuat dari kain, maka diperbolehkan seseorang untuk mengusap kedua khufnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masaha 'ala al-jawrabain wa na'lain rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu Tirmidzi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengusap al jawrobain kedua kaus kakinya wana alain dan kedua sendalnya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahahu Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya dan disahihkan oleh dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya dan disahihkan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi. Hadis ini sanadnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi sahih Sunan Tirmidzi. Wa qala hamdahullah taala wa yastamirru al-mas'h alaihi ila tamamil muddah. Dan di dalam mengusap khuf senantiasa diusap khufnya, belum temu usap khufnya sampai berakhir masa waktunya. Sebagaimana yang nanti kita pelajari bahwa untuk musafir tiga hari tiga malam, untuk orang yang mukim satu hari satu malam 24 jam. Waktunya ketika pertama kali dia usap. Kalau pertama kali dia usap jam segini, maka berakhir besok jam segini pulang. 24 jam. Sedangkan untuk musafir tiga hari tiga malam. Aqala hafidhahullah ta'ala wa yastamirul masu alaihi ila tamamil muddah. دون ma yulbasu فوقه min khuffin أو nahlin wa nahwihi. Dikatakan hafidhahullah ta'ala seorang seseorang senantiasa mengusap kedua khufnya sampai berakhir masa waktunya duna ma yalbasu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwihi dan seseorang tidak perlu untuk mengusap yang bagian atasnya seperti khuf ataupun sendal ataupun yang semisalnya Contohnya seseorang kalau pakai kaos kaki biasanya pakai sepatu. Ketika dia mengusap khuf, e, kaos kakinya, maka sepatunya ketika dia akan diusap dibuka sepatunya, diusap kaos kakinya. Yang diusap adalah kaos kakinya. Dan sepatunya tadi boleh dipakai, dibuka, dipakai, dilepas, dipakai, dilepas beberapa kali karena yang menempel yang diusap adalah kos kakinya bukan sepatunya. Dengan ini disebutkan oleh Syekh Shalih taala wala ta'thira litiqrari khal'ihi wa lubsihi idza kana qad bada al-masha 'ala al-jawarib 'ala al-jawrabi dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidahullah taala maka tidak berpengaruh Litiqrali khalqihi. Seseorang dibuka sepatunya berkali-kali. Walubzihi ini dilepas, ini dipakai. Idza kana qad bada mas ala aujawrabik. Apabila dia sudah memulai mengusap di atas kaos kakinya. Nah, karena kebanyakan seseorang ketika pakai kaos kaki pakai sepatu atau pakai sendal yang diusap kaos kakinya. Sehingga sepatunya boleh dilepas. Dipakai kembali, dilepas kembali, dipakai kembali. Terus. Kenapa? Karena tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah kaos kakinya yang dia usap, yang dia yang dia usap. Nah. Allah <clears throat> Allah taala ويجوز المسح على الإمامة bishartain. Dan diperbolehkan seseorang untuk mengusap alal imamah bisyaratain dengan dua syarat. Ahaduhuma syarat yang pertama yaitu ayyakuna satiran lima lam tajril adah bikashfihi minar ra's. Seseorang imamahnya bisa menutupi kepalanya sebagaimana kebiasaan orang pada umumnya tidak dibuka yakni imamahnya tertutup kepalanya tidak mengusap dalam keadaan imamahnya segini setengah misalkan ini tidak menutup kepalanya sehingga ditutup kepalanya dengan imamah tadi sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya Syarat yang kedua, antakun al-imamah muhannakah. Yaitu imamahnya muhannakah. Apa itu muhannakah? Wahiyallati yaduru minha tahtal hanak daurun faaksak. Yang bisa mengelilingi eh, kepalanya diikat satu kali ataupun lebih imamah yang sering dipakai oleh ahlul Yaman yang dipakai santri ini ini juga seperti ini imamah yang diikat kepalanya diikatkan bukan hanya ditempel seperti ini tapi diikat yadur satu kali atau dua kali satu kali atau dua kali nah kemudian disebutkan hafizahullah taala au takuna zata du'abatin atau imamahnya yang di sana ada ekornya belakangnya lihat di belakangnya ada panjang yang memakai imamah model kayak gitu belakangnya ada memanjang baik sedikit ataupun panjang wahiyallati yurkha tarafaha minal khalf yaitu imamah yang ujungnya dijalurkan ke belakang. Nah, ini imamah yang diperbolehkan untuk diusap. Sulit untuk dilepas. Bukan imamah asal menempel begitu saja. Tapi harus yang mengikat. ya dur Satu kali ataupun dua kali. Yang biasanya di belakangnya tadi ada ada ekornya. Nah, yang jelas diikatkan, diikat seperti yang dipakai oleh ahlul Yaman. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mas 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghair wahidin min al-a'immah. Dan di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengusap imamah dari hadis-hadis yang dikeluarkan lebih dari Eh, ghair wahidin al a'immah yakni banyak sekali dari para ulama yang meriwayatkan dari hadis tentang mengusap al-imamah seperti di sini disebutkan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga Nabi sallallahu Wasallam masa alal al al al asaib wal khuffain. Al asaib yaitu al imamah. Nah, sehingga seseorang yang memakai imamah nah, seperti ini, ketika dia akan berwudu tidak perlu dicopot seperti ini, tidak perlu. Tapi cukup bagi dia diusap ketika mengusap kepala diusap. Cukup. Seperti ini. Tidak perlu untuk melepaskannya. Bagaimana hukumnya kolam suara seperti ini? Ini tidak termasuk. Nah, yang termasuk yaitu al-imamah yang diikatkan putar satu kali, dua kali yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Dan mengusap imamah itu tentunya berbeda seperti mengusap khufain. Mengusap khufain harus dalam keadaan bersuci. Mengusap imamah walaupun kita belum punya wudhu. Kita sudah pakai imamah, kemudian kita ketika berwudu maka langsung saja di, diusapkan nah, karena berbeda dengan mengusap kedua khufnya mengusap imamah itu tidak ada batasannya mau tiap hari silahkan nah, berbeda dengan mengusap kedua khuf untuk orang yang mungkin satu hari satu malam musafir tiga hari tiga malam sedangkan imamah tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam disyaratkan ada batas waktunya. Silahkan. Oh, tiap hari dipakai, silahkan. Diusap. <clears throat> Waqala hafidhahullah ta'ala Faqad thabata an Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-masu 'ala al-imamah bi ahadith akhrajaha ghara wahid min al-a'immah wa qala Umar malam yutahhirhul masu al imamah fala Allah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu barang siapa yang tidak mensucikan al masu al imamah yakni dia mengatakan bahwa mengusap al imamah itu tidak mensucikan harus dilepas di sini sebutkan fala Allah maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya Kenapa? Karena Nabi alaihi SAW wasallam mengusap imamahnya. Sehingga ini sesuatu yang disunnahkan. Sehingga apabila seseorang mengatakan mengusap imamah itu tidak mensucikan, harus dilepas. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Fala taharahullah." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Aqala hafidhahullahu taala, "Wa inna ma yajuzu al masa al-khuffain wal imamah في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسه على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما. Dikatakan oleh Hafidahullah taala bahwa mengusap kedua khuf dan juga imamah itu diperbolehkan ketika seseorang mempunyai hadas asghar, hadas yang kecil. Wa amal hadatsul akbar sedangkan hadas yang besar fala yumsau ala syai'in min dzalika fihi. Maka tidak boleh seseorang untuk mengusapnya. Bal yajibu ghuslu ma tahtahuma. Bahkan diwajibkan untuk mencuci tahtahuma yang ditutupi oleh kakinya dan juga ditutupi oleh kepalanya. Sehingga hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa mengusap kedua mengusap kedua khufnya itu selama dia tidak mempunyai hadas akbar diusap. Waktunya tadi yang tidak kita sebutkan. Satu hari satu malam untuk yang mukim, tiga hari tiga malam untuk musafir. Seseorang senantiasa memakainya ketika buang air kecil, buang air besar, ketika tidur misalkan, tetap dipakai. Sedangkan ketika dia junub wajib untuk dibuka. Kenapa? Karena mandi janabah wajib untuk membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga kakinya yang tertutup ikhuf harus dibuka. Harus di, dibuka dan juga imamah harus di, dibuka. Yang jelas mandi janabah wajib membasahi seluruh tubuhnya. Wallahu taala alam. Dengan ini dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala bahwa mengusap khuf dan imamah khusus seseorang yang mempunyai hadas asgar. Sedangkan yang mempunyai hadas besar wajib bagi dia untuk mandi. Allah Ta'ala alam. Kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.